Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang at-tawabi, khususnya pembahasan tentang badal. Kita lihat definisi dari badal ini bahwasanya badal adalah tabi yang disebutkan di dalam suatu kalimat untuk mewakili kata sebelumnya, baik mewakili secara keseluruhan ataupun sebagiannya saja. Jadi kami sampaikan di sini bahwasanya badal dia adalah sebagai pengganti, ya, badal adalah sebagai pengganti. Pengganti dari apa? Pengganti dari kata sebelumnya. Dia bisa menggantikan secara keseluruhan ya fungsi dari kata sebelumnya itu bisa digantikan dengan badal ini ya, baik secara keseluruhan ataupun cuma sebagiannya saja. Nah, ini adalah badan. Jadi sekali lagi dia mempunyai fungsi untuk dapat menggantikan kata sebelumnya, baik menggantikan secara keseluruhan ataupun menggantikan sebagiannya saja. Kita lihat contohnya, misalnya kita buatkan kalimat sederhana, yajlisu al-ustadu Muhammadun. Ustadz Muhammad sedang duduk. Ya, asalnya kita cuma mempunyai kalimat yajlisu al-ustad Ustadz itu sedang duduk. Ya, Ustadz siapa itu? Oh, Ustadz Muhammad. Jadi posisi di sini Muhammad adalah sebagai badal atau pengganti dari al Ustad. ya seandainya kata al Ustad ini kita hapuskan atau kita hilangkan untuk sementara maka fungsi dari Muhammad ya fungsi dari kata Muhammad ini sudah cukup untuk mewakili makna kata sebelumnya misalnya kita baca yajlisu Muhammadun ya Muhammad sedang duduk ya karena yang duduk tadi adalah memang ustadz yang namanya adalah Muhammad baik mengingat Muhammad ini adalah sebagai pengganti atau badal dari al ustadz maka i'rab dari Muhammad ini sama dengan kata sebelumnya yaitu al ustadz mengingat al ustadz sebagaimana telah kita pelajari dia adalah sebagai fa'il yang dia marfu maka demikian pula dengan kata Muhammad maka dia kita baca dengan Muhammadun kenapa demikian karena dia adalah sebagai badal yang mana lebih khusus lagi atau dapat kita katakan dia adalah sebagai tabi ya dia sebagai tabi yang tentunya dia mengikuti i'rab dari yang diikutinya. Di sini yang diikutinya adalah al-ustad. Ya, dia marfu, maka sekali lagi ya Muhammad dia juga marfu. Baik. Kemudian kita buatkan contoh yang lain. Duriba Aliun rijluhu. Ali dipukul kakinya. Coba kita perhatikan di sini ya, rijluhu. Di sini ada kata rijlu ya. Ali dipukul kakinya. Jadi yang dipukul itu bukan alinya secara keseluruhan. Ali dia mempunyai anggota badan yang banyak. Ada kepalanya Ali, ada tubuhnya Ali, ya, ada tangannya Ali, ada perutnya Ali. Maka di sini yang dipukul bukan ali semua badannya tapi apa cuma kakinya saja nah ini yang kita katakan tadi jadi badal dia hanya Padahal dalam contoh ini dia hanya mewakili sebagiannya saja dan ini boleh ya, dia hanya mewakili sebagiannya saja. Kalau dalam contoh ini hanya mewakili kakinya Ali. Duriba Aliun rijluhu. Ali dipukul kakinya. Nah, di sini Aliun dia adalah sebagai naibul fa'il dan dia marfu, maka demikian pula badalnya yaitu rijlu ya dia juga ikut-ikutan marfu ya karena mengikuti kata sebelumnya yaitu Ali. Baik, kami kira dapat dipahami dengan baik ya dengan mudah tentang definisi dari badal ini. Dan sebagai tambahan untuk memudahkan bagi kita untuk mengetahui sebuah badal, maka dalam penerjemahannya bisa kita masukkan kata yaitu. Bisa kita masukkan kata yaitu apabila maknanya itu benar ya dapat kita pahami ya dan tidak ganjil maka ada kemungkinan bahwasanya kata itu adalah badal ya contohnya misalnya dalam contoh yang telah kita sebutkan tadi ya cerita al ustadu Muhammad ya Ustadz Muhammad sedang duduk siapa Ustadz itu oh yaitu Ustadzmu Muhammad nah demikian Duriba Aliyun rijluhu Ali dipukul, yaitu kakinya Ali. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengisipkan kata yaitu dalam penerjemahannya. Itu adalah tentang badal.